sallallahu alaihi wasallam" Barang siapa yang ingin ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu yang tertera padanya stempel beliau maka bacalah ayat ini. Apa maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Maksud beliau andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan wasiat terpenting sebelum beliau meninggal dunia, maka beliau akan berwasiat dengan ayat-ayat yang mulia ini yaitu 10 wasiat yang terdapat dalam 3 ayat. Al-An'am 151, 152 dan 153. Baik. Insyaallah taala akan kita bahas satu persatu kandungan dan makna dari 10 wasiat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu Atlu ma harram rabbukum alaikum Katakan wahai Muhammad Katakan kepada umat manusia ta'alu Kemarilah kalian Kemarilah kalian Aku akan membacakan untuk kalian Apa yang diharamkan Oleh Rob kalian atas kalian Inilah Kalimat pembuka dari sepuluh wasiat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan wasiat-wasiat ini. Maka dari ayat ini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah pilih untuk menyampaikan ayat-ayatnya dan beliau tugasnya hanyalah seorang penyampai beliau tidak menambah-nambahkan tidak pula mengurang-urangi itulah hikmahnya jemaah sekalian mengapa dua kalimat syahadat dua kalimat syahadat terdiri dari dua kalimat namun terdapat dalam satu rukun yaitu rukun Islam yang pertama padahal di dalamnya ada dua kalimat asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kenapa enggak dipisahkan karena pada hakikatnya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang penyampai, mubalik anillahi azza wa jalla. Menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Jadi bukan hasil ciptaan beliau, bukan karya beliau, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Apa yang Allah wahyukan kepada nabi kita yang mulia? Al-Qur'an dan sunnah. Kedua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Allah perintahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepada umat manusia menunjukkan bahwa beliau di dalam agama kita yang mulia ini hanyalah bertugas menyampaikan. Artinya bukan hasil ciptaan beliau. Dan inilah hikmahnya jemaah sekalian. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan tidak pernah belajar baca tulis? Sejak kecil sampai umur 40 tahun. Nggak pernah belajar baca tulis. Beliau adalah orang yang buta huruf. Ya, mungkin sekilas kita lihat itu kekurangan, tapi sebenarnya kelebihan. Kenapa? Karena kita kemudian paham, ini nggak mungkin hasil ciptaan beliau. Baca tulis saja nggak bisa. Bagaimana beliau mau menukil dari kitab-kitab lain, sementara beliau nggak bisa baca. Ya, jadi itu bukan kekurangan, melainkan kelebihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Allah, katakan kepada mereka, "Ta'alu, kemarilah kalian." Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rob kalian. Di sini juga kita dapat bisa memetik pelajaran bahwasannya yang berhak menghalalkan ataupun mengharamkan hanya Allah. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik sebelum kita masuk ke dalam pembahasan 10 wasiat ini. Di sini Allah katakan, "Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rob kalian." Menunjukkan kepada kita yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah pernah kita bahas termasuk kesyirikan dan kekufuran apabila seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sekedar menaati seseorang menaati seseorang di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan ataupun mengharamkan apa yang Allah halalkan itu sudah berarti menyekutukan orang tersebut dengan Allah sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ketika itu sahabat Adi bin Hatim sempat merasa heran karena beliau adalah orang yang dahulunya beragama Nasrani. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Kenapa dalam ayat ini mereka dikatakan kami menyembah pendeta kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang sebenarnya haram, kemudian mengharamkan yang sebenarnya halal, kalian pun mengikutinya? Kata Adi bin Hatim, iya memang seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Ya. Artinya jemaah sekalian, ibadah itu begitu luas. Harus dipahami dengan baik sebagaimana kesyirikan dan kekufuran itu banyak sekali bentuknya. Maka Allah memberikan pelajaran kepada kita dalam ayat ini yang berhak menghalalkan ataupun mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan rabbukum. Rob kalian untuk mengingatkan kita bahwa yang menetapkan ini adalah Rob. Rob itu artinya apa jemaah sekalian? Yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Artinya, ini isyarat bagi kita apa yang akan disebutkan di sini dari 10 wasiat wajib kita terima, tidak ada yang berhak untuk menolaknya. Kenapa? Karena ini ketetapan Rob yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan kelak akan mewafatkan kita dan memintai pertanggungjawaban atas semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelajaran yang lainnya adalah hendaklah kita senantiasa meninggalkan yang haram. Karena Allah tabaraka wa taala mengingatkan di dalam ayat ini secara khusus, wahai Muhammad, panggillah mereka, kemarilah kalian. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rob kalian atas kalian. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rob kalian atas kalian. Ya. Apa arti haram? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan haram itu adalah mayu yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Itu definisi umum. Haram itu artinya yang dihukum atau mendapatkan dosa orang yang melakukannya dan mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya. Walaupun definisi ini dikritik oleh sebagian ulama, ini kurang masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Kenapa jemaah sekalian? Karena ternyata kalau kita mengkaji seluruh dalil-dalil syariat, tidak semua orang yang meninggalkan yang haram itu mendapatkan pahala. Tidak semua orang meninggalkan yang haram mendapatkan pahala. Orang yang meninggalkan perbuatan yang haram itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang meninggalkannya karena Allah. Itulah yang mendapatkan pahala. Dia dapatkan pahala dua. Satu pahala niat, yang kedua pahala amalan. Dan sebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang itu kalau dia berniat baik sudah dicatat satu pahala. Kalau dia lakukan maka dilipat gandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat, kemudian tujuh ratus kali lipat, kemudian Allah lipatkan sesuai kehendaknya. Itu kemurahan Allah. Rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah. Sebaliknya, orang yang berniat berbuat jelek belum ditulis apa-apa. Belum ditulis apa-apa. Tapi kalau dia sudah melakukannya, hanya ditulis satu kejelekan. Namun kalau dia batalkan karena Allah, dia dapat pahala. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini yang pertama. Yang mendapatkan pahala itu apabila seseorang meninggalkan yang haram karena Allah. Dan bahkan Allah akan mengganti apa yang dia tinggalkan tersebut dengan yang lebih baik. Sebagaimana dalam ungkapan para ulama, "Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Artinya apa jemaah sekalian? Apabila di hadapan kita adalah sesuatu yang haram, kita diberikan pilihan untuk melakukan yang haram, apakah itu terkait dengan pekerjaan kita atau sekedar kesenangan permainan belaka? Maka apabila kita meninggalkannya karena Allah, kita akan dapat pahala dan juga Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Iya. Ini ingat selalu prinsip di dalam kehidupan ini. Siapa yang meninggalkan yang haram, Allah pasti tidak akan menyanyiakannya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan ragu. Kalau pekerjaan kita terpaksa harus menyentuh yang haram, tinggalkan pekerjaan tersebut. Kalau memang kita nggak bisa selamat, nggak bisa lolos dari perbuatan yang haram itu. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, orang yang meninggalkan yang haram, kenapa dia tinggalkan? Karena dia tidak mampu melakukannya setelah dia sudah berusaha. Setelah dia sudah berusaha terlebih dahulu maka yang seperti ini bukannya mendapatkan pahala melainkan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia sudah ada usaha. Hanya saja dia tidak berhasil melakukannya. Inilah diantaranya yang disebutkan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maktul finnar. Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang mereka masing-masing atau senjata mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh tempatnya di neraka. Sama. Dua-duanya di neraka. Sampai sahabat pun sempat heran. Dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil." Wahai Rasulullah, yang membunuh kami sudah paham, dia masuk neraka. Fama balul maktul, tetapi bagaimana yang dibunuh? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sesungguhnya dia sudah sangat berkeinginan bahkan sudah berusaha untuk membunuh saudaranya. Hanya dia keduluan aja. Maka dua-duanya di neraka. Naudzubillah. Dua orang muslim saling membunuh yang mati dan yang membunuh tempatnya di neraka. Karena yang membunuh ini sudah ada usaha. Walaupun dia tidak berhasil, tapi dia sudah berusaha. Jadi dia bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Ini jenis yang kedua, orang yang meninggalkan yang haram. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, orang yang meninggalkan yang haram karena apa? Karena lupa misalkan atau belum kepikiran Ya. Apakah dia mendapat mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Dia tidak dapat pahala walaupun dia juga enggak dapat dosa. Dia enggak dapat pahala, namun dia juga tidak mendapatkan dosa. Jadi ini tiga macam orang yang meninggalkan yang haram. Yang mendapatkan pahala hanya satu, yang berniat karena Allah. Inilah pentingnya niat di dalam ibadah. Baik. Maka Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada umatnya, kemarilah kalian. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rob kalian. Kemudian barulah disebutkan satu persatu apa yang akan diharamkan oleh Allah di sini, yaitu sepuluh wasiat. Wasiat yang pertama sekali, Allah tushriku bihi syai'an janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jemaah sekalian, dari sepuluh wasiat ini, maka inilah wasiat yang pertama. Para ulama menjelaskan disebutkan pertama kali, bukan yang kedua, bukan pula yang ketiga, bukan pula yang terakhir. Itu mengandung maksud dan tujuan. Maksudnya apa? Agar kita lebih memperhatikan sesuai dengan poin Sepuluh poin ini urutannya, pentingnya sesuai dengan urutannya tersebut. Itulah pada umumnya wasiat-wasiat di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau ada beberapa poin, maka pasti disebutkan poin yang pertama, yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang lebih penting berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting berikutnya. Iya. Jadi itu sudah pada umumnya sifat penyebutan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang paling penting akan disebutkan pertama sekali. Jadi, ini menunjukkan inilah wasiat yang terpenting. Peringatan agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Persis sama seperti wasiat Luqman. Yang Allah sebutkan dalam surat Luqman. Dan ini adalah wasiat-wasiat yang lebih penting lagi untuk para orang tua. Ini wasiat-wasiatnya sebetulnya umum, wasiat Luqman. Tetapi lebih penting lagi untuk orang tua yang bertugas mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Di situ ada wasiat solat, wasiat berbakti kepada kedua orang tua, wasiat untuk tidak sombong dan berbagai macam wasiat. Nah, yang pertama sekali juga Luqman alaihissalam berwasiat kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Beliau berkata, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi disebutkan juga pada wasiat yang pertama. Demikian pula di dalam ayat yang mulia ini. Dari sepuluh wasiat Allah sebutkan yang pertama sekali, janganlah kamu menyekutukan Allah menunjukkan ini adalah wasiat yang paling penting, wasiat yang paling besar. Kenapa jamaah sekalian? Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling Allah murkai. Artinya ini adalah dosa yang lebih harus kita waspadai dibanding dosa-dosa yang lainnya. Kita harus waspadai dari semua dosa. Kita harus waspada dari semua perbuatan dosa. Hati-hati jangan sampai terjerumus tetapi kita harus lebih waspada lagi dari perbuatan kesyirikan. Makanya kata para ulama termasuk tipuan syaitan. Ada orang-orang yang begitu takut melakukan satu perbuatan dosa tetapi dia enggak takut atau meremehkan perbuatan dosa kesyirikan. Ini termasuk tipuan syaitan. Padahal kesyirikan adalah dosa yang paling diinginkan oleh syaitan untuk kita melakukannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita sudah terjerumus dalam kesyirikan, semua amal ibadah kita tidak ada manfaatnya. Tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan menjadi terhapus. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Demikian pula apabila seseorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah sebelum bertobat, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya. Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan lebih dahsyat daripada itu jemaah sekalian, yang lebih diinginkan oleh syaitan. Seseorang kalau mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka sudah pasti tempatnya di neraka. Karena tidak ada harapan mendapatkan ampunan. Tempatnya sudah pasti di neraka. Menjadi teman-teman setan di neraka. Bahkan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, Innahu mayyushirik billah, faqad harramallahu alaihi aljannata jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Maka Allah haramkan surga atasnya Neraka adalah tempatnya Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan Kepada orang-orang yang zalim tersebut Baik Kemudian jemaah sekalian Pada wasiat yang pertama ini Ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik Di sini Allah mengatakan Allah tushriku bihi syai'an Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan syai'an. Syai'an itu di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai kalimat nakirah. Kata umum. Kata yang sifatnya umum artinya yang tidak ditentukan. Karena dalam bahasa Arab itu ada kalimat nakirah, ada kalimat ma'rifah. Iya kan? Yang pernah belajar bahasa Arab, insya Allah tahu ada kalimat ma'rifah, ada kalimat nakirah. Kalau kalimat ma'rifah adalah sesuatu yang sudah dipahami. Oh, maksudnya ini. Contohnya jemaah sekalian, seluruh perintah solat atau hampir seluruh perintah solat di dalam Al-Quran itu dalam bentuk ma'rifah. Apa bedanya ma'rifah dan nakirah? Kalau ma'rifah itu pakai alif lam. Ini diantara perbedaannya. Kalau nakirah itu pakai tanwin. Nah, kalau dia pakai alif lam, orang kalau paham bahasa Arab ketika membacanya langsung dia mengerti, oh ini adalah sesuatu yang sudah dimaksudkan, sudah dipahami maksudnya. Makanya jemaah sekalian, perintah-perintah solat di dalam Al-Qur'an pada umumnya datang dalam bentuk makrifah, pakai alif lam. Beda dengan ini. Kalau ini dalam bentuk nakirah, pakai tanwin. Kalau solat umumnya pakai alif lam. Wa aqimus salah. Tegakkan solat. as salah pakai alif lam di situ. Artinya apa jemaah sekalian? Solat yang dimaksudkan di situ sudah dipahami. Maksudnya solat yang betul-betul solat. Yang memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya. Atau dengan kata lain yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang baca Al-Quran, Gak perlu lagi dia tanyakan sebetulnya Solat seperti apa yang dimaksud Yang dimaksud adalah solat yang memenuhi Persyaratan-persyaratannya Rukun-rukunnya Kewajiban-kewajibannya Artinya harus belajar Iya Tetapi di sini jemaah sekalian dalam Datang dalam bentuk nakirah Yang sifatnya umum Syai'an Pakai tanwin Tidak pakai alif lam Asyai' diperkuat lagi dalam konteks pelarangan. Para ulama menjelaskan makna bahasanya an-nakiratu fi siyakin nahyi tufidul umum. Kalimat nakirah dalam konteks pelarangan itu bermakna umum. Itu penjelasannya dari makna bahasa. Dapat dipahami. Artinya apa jemaah sekalian? Allah mengatakan, jangan kamu menyekutukan aku dengan syai'an sesuatu apapun itu mencakup segala sesuatu tanpa ada pengecualian. Tidak ada pengecualian, itu maknanya. Allah tidak memberikan pengecualian. Allah menyebutkan dalam konteks yang umum. Sehingga tidak patut kalau kita memberikan pengecualian apa yang Allah tidak berikan pengecualian, itu namanya lancang. Allah tidak memberikan pengecualian dalam Al-Qur'an, kemudian kita berikan pengecualian. Itu lancang namanya. Iya. Jadi ini bersifat umum. Artinya apa? Allah melarang segala macam bentuk kesyirikan secara umum. Tidak ada yang diperkecualikan. Contoh penerapan keumuman ini Allah melarang kesyirikan dengan siapapun. Tidak ada pengecualian. Tidak ada bedanya menyekutukan Allah dengan setan ataupun dengan malaikat. Nggak ada bedanya. Dalam artian dua-duanya dilarang. Bukan setan dan malaikat itu sama, bukan. Tapi dua-duanya dilarang. Allah tidak pernah mengatakan, jangan kamu menyekutukan aku dengan setan, tapi boleh dengan malaikat, tidak. Allah hanya mengatakan dengan apapun, mencakup segala sesuatu. Mau dengan setan, dengan malaikat, sama saja. Allah juga tidak memberikan pengecualian seorang nabi pun. Artinya tidak ada bedanya. Menyekutukan Allah dengan berhala dan dengan seorang nabi tidak ada bedanya. Dua-duanya terlarang. Demikian pula menyekutukan Allah dengan patung-patung dan batu-batuan dan para wali itu sama. Dua-duanya terlarang. Iya. Dua-duanya terlarang. Bukan maksudnya para nabi dan berhala itu sama atau para wali sama dengan batu-batuan, bukan. Tetapi keduanya terlarang dari segi menyekutukan Allah. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut kalau beliau dipersekutukan dengan Allah. Sehingga suatu hari ketika para sahabat memuji beliau, maka beliau memperingatkan mereka, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Inna ma'ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan memuji aku. Seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakan seperti itu saja. Kita mengatakan Nabi adalah hamba Allah dan Rasul. Itu sudah pujian yang sangat hebat. Jangan lebih daripada itu. Itu berlebihan itu dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan. Para sahabat saja dilarang. Ya. Karena Rasulullah SAW betul-betul khawatir jangan sampai beliau dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna kalimat syai'an. Kemudian jemaah sekalian, penerapan lain untuk makna keumuman ini. Bahwasanya Allah melarang kesyirikan kecilnya maupun besarnya. Kan umum di sini. Namanya umum mencakup yang kecil maupun yang besar. Demikian pula sedikitnya maupun banyaknya. Jadi jangan kita kemudian menafsirkan kalau banyak terlarang, kalau sedikit nggak apa-apa, tidak. Allah mengatakan syai'an dengan apapun. Ini umum. Kita menyerahkan ibadah kita sedikit saja atau banyak sama saja. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk ibadah apapun yang diperkecualikan. Semuanya tidak boleh. Apakah itu solat, puasa, zakat, termasuk berdoa, menyembelih, tawakal, ibadah-ibadah hati seperti tawakal. Semuanya tidak boleh. Jadi jangan dipahami, kalau solat, kalau puasa, kalau zakat, itu ibadah kepada Allah. Tapi kalau berdoa boleh kepada selain Allah. Sama, tidak boleh. Karena Allah melarang dalam bentuk sifatnya umum. Ibadah apapun dan kepada siapapun. Tidak boleh kita persembahkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jemaah sekalian, inilah wasiat yang pertama dari sepuluh wasiat yang terdapat dalam rangkaian tiga ayat surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Namun waktu kita terbatas, insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab saya persilakan. Silakan. Baik. Maksud saya tidak dibeda-bedakan adalah kedua-duanya terlarang yang besar maupun kecil terlarang. Jadi jangan kita pahami yang besar terlarang, yang kecil boleh tidak. Kedua-duanya terlarang. Adapun dari segi besarnya dosa dan konsekuensinya sudah jelas berbeda. Apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Pertama, syirik besar menyebabkan murtad keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Yang kedua syirik besar menghapuskan seluruh amalan pelakunya. Bahkan jemaah sekalian dalam surat Al-An'am Allah ketika berbicara tentang para nabi dan rasul, maka Allah mengatakan tentang mereka, "Walau asyraku lahabita anhu makanu ya'malun." Andaikan mereka menyekutukan Allah, terhapuslah seluruh apa yang pernah mereka amalkan. Padahal amalan mereka begitu hebat, apalagi amalan kita yang enggak seberapa. Iya. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contohnya riak, Orang yang niat sholat karena Allah, tetapi bersamaan dengan itu dia juga punya sedikit niat untuk dipuji orang. Maka sholatnya tersebut terhapus amalannya, terhapus pahalanya. Tetapi pahalanya yang lain yang ikhlas tentunya tidak terhapus. Beda kalau dia lakukan syirik besar semuanya terhapus tanpa terkecuali. Perbedaan yang lain, orang yang melakukan syirik besar tidak akan mendapatkan ampunan Allah apabila dia mati sebelum bertobat. Adapun siapa yang bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan syirik kecil, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan diampuni, sebagian lagi mengatakan juga tidak diampuni. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yush la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya. Di sini juga Allah tidak mengatakan menyekutukannya yang besar atau yang kecil. Sifatnya umum sehingga mencakup yang besar maupun kecil. Ya, dan ini adalah pendapat yang condong kepadanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah demikian pula Syekh Ibn Utsaimin. Jadi yang kecil pun Allah tidak akan ampuni. Hanya saja ada perbedaan yang keempat, orang yang melakukan syirik besar dia kekal di neraka, sedangkan yang melakukan syirik kecil apabila dimasukkan ke dalam neraka tidak sampai kekal di neraka. Itulah empat perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Dari sini dapat kita pahami, syirik kecil itu bukan dosa kecil, karena perbedaannya tidak terlalu jauh dengan syirik besar. Sehingga kata para ulama, syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Iya, jadi jangan anggap itu dosa kecil, itu juga dosa besar. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mendapat penjelasan besar bahwa seseorang yang meninggal dalam fardu tanpa alasan sesuai dengan syariat para ulama sepakat bahwa yang bersangkutan berkafir. Bagaimana proses pengislamannya kembali hingga dia itu masuk dalam kategori orang Baik. Orang yang melakukan kekafiran ada yang sudah pantas difonis sebagai orang kafir dan ada yang belum pantas disebut sebagai orang kafir. Kalau dia tadinya muslim. Iya. Kenapa demikian? Karena orang muslim yang melakukan perbuatan kekafiran seperti meninggalkan sholat itu tidak otomatis menjadi kafir. Ada penghalang-penghalang pengkafiran yang harus terangkat dan ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi. Barulah dia dapat difonis sebagai orang kafir. Ya. Contohnya jemaah sekalian, contohnya dan contoh ini mungkin tidak bisa kita generalisir. Orang yang bodoh, bodoh dalam artian tidak memahami ilmu agama Kadang orang bodoh ini diberikan pemaafan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang salah seorang yang beriman dari generasi terdahulu. Ketika dia mau mati, dia berpesan kepada anak-anaknya, "Kalau saya mati, bakar jasadku, tumbuk jadi abu, kemudian terbangkan ke angin." Kemudian dia mengatakan, apabila Allah mampu menghidupkan saya kembali dalam kondisi sudah seperti itu, maka Allah akan memberikan azab kepadaku dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Jamaah sekalian, perhatikan ucapannya tersebut, ini ucapan kekufuran. Kenapa? Terkandung padanya keraguan terhadap kemampuan Allah untuk menghidupkannya kembali. Berarti dia nggak beriman kepada salah satu rukun iman yaitu iman terhadap hari akhir, hari kebangkitan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mati berjumpa dia dengan Allah, maka Allah mengatakan kepadanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Dia mengatakan, "Karena takut kepadamu." Iya. Artinya bukan karena dia mau menentang Allah, Justru karena dia takut kepada Allah. Tetapi dia lakukan dengan cara yang salah. Takutnya kepada Allah, dia amalkan dengan cara yang salah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia bodoh. Karena dia belum tahu ilmunya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni dia. Padahal dia sudah jelas-jelas melakukan amalan kekafiran. Artinya berat sekali untuk mengkafirkan seorang muslim. Walaupun sudah jelas-jelas dia melakukan kekafiran. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mengkafirkan itu itu tugasnya para ulama yang duduk di mahkamah syariat. Di pengadilan syariat. Iya, orangnya diadili dulu baru kemudian dipelajari permasalahannya patut dikafirkan atau tidak. Nah, intinya selama dia statusnya masih muslim, dia cukup bertobat dengan memenuhi syarat tobat. Tapi kalau statusnya sudah kafir, ya harus bersyahadat lagi. Intinya di situ, kembali kepada statusnya. Iya. Kalau dia masih muslim, cukup dia memenuhi syarat tobat yang lima atau enam. Pertama dia ikhlas karena Allah, yang kedua menyesali dosanya, yang ketiga meninggalkan dosanya tersebut, yang keempat bertekad tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Yang kelima, lakukan segera sebelum habis waktunya, yaitu sebelum datang malaikat maut atau sebelum matahari terbit dari arah apa namanya? arah barat. Iya. Kemudian yang keenam, kalau dosa itu terkait dengan hak orang lain, maka dia harus meminta pemaafan atau penghalalan. Iya. Jadi selama dia masih muslim, cukup dia bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat ini. Iya. kecuali statusnya sudah kafir ya harus bersyahadat lagi.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 ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.